Apa itu dosa? Dosa itu kata Nabi dua. Pertama, maha kafi sodrika. Terasa sesak di dadamu. Watahafu ayat tali alaihi nas. Kau takut itu diketahui orang banyak. Itulah dosa. Jadi dalam lubuk hati kita yang paling dalam, paling kecil, ada terasa dua itu, berarti salah. Berpikir kita sejenak, bangun tengah malam, atau selesai sholat, terasa itu di dalam, maha kafi sodrika, terasa sesak di dadamu wa takhafu ayattali'a 'alaika nas dan kau takut itu diketahui orang. Itulah dosa. Karena pertanyaannya tadi secara umum global, saya jawab secara global. Kalau bapak-bapak pengacara, lawyer, advokat sudah berijtihad menurut ilmunya, menurut pengetahuannya, maka dia kerjakan. Al-hakimu idza jitahada orang berilmu kalau dia berijtihad, fa asaba ijtihadnya benar, lahu ajrani dapat dua pahala. Pertama dia sudah mengerahkan kemampuannya menurut ilmu dia. Yang kedua benar. Andai dia keliru, tersalah, tersilap bukan karena keinginan dia, maka dia tetap dapat satu pahala karena dia sudah bekerja keras untuk melakukan itu. Karena kalau bapak tinggalkan ini, belum tentu pengganti bapak orang yang akan duduk di posisi bapak orang lebih suci, lebih bersih, lebih baik, lebih bertakwa, lebih adil, lebih berintegritas. Oleh sebab itu maka kalau ada hal-hal yang subhat yang abu-abu, innal halala bayinun yang halal itu jelas. Wa innal harama bayinun yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustajbihat. Yang ragu-ragu itu yang abu-abu. Bagaimana kita sikap kita kepada yang abu-abu ini? Famanit takos subuhat. Siapa yang meninggalkan yang subuhat, yang abu-abu ini? Fakadistabro alidinihi wa erdihi. Dia sudah menyelamatkan agamanya. Itu tentang masalah ketika kita berijtihad menentukan sesuatu sesuai dengan ilmu yang ada pada kita masing-masing. Yang kedua tentang masalah honor. Halalkah menjadi honor pengacara? Pengacara itu adalah advice, penasehat bagi orang yang tak tahu hukum. Secara hukum ini begini pak, ini begini menurut pasal ini, menurut undang-undang tahun segini, begini dia. Bukan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Masalah jasa dalam Islam itu, jasa itu ada. Contoh, Abu Bakar Siddiq beserta sahabat Nabi pindah ke kota Madinah Al-Munawarah. Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi, bukan orang Islam. Dilaporkan ke Nabi, "Ya Rasulullah, itu Sayyidina Ali menimba air di rumah orang Yahudi." Kata Nabi, "Tak apa-apa. Boleh. Itulah dalil boleh bekerja di tempat orang non-muslim selama tidak terkait dengan makanan haram, benda haram, perbuatan haram." Jasa. Begitu juga ketika Nabi pindah itu ada guide penunjuk jalan. Karena mereka waktu pindah dari kota Makkah ke Madinah itu ada gaib penunjuk jalan. Ini cerita tentang jasa. Namanya Abdullah bin Uraikin. Itu dibayar upahnya oleh Abu, umm, Abu Bakar Siddiq. Biaya hijrah itu ditanggung oleh Abu Bakar. Itu dalil bahwa jasa itu boleh. Dalam perjalanan dakwah Islam, itu ada penunjuk jalan, ada pengutip zakat. Itu semuanya adalah jasa. Begitu juga ketika Nabi membebaskan orang yang mampu mengajar 10 anak tulis baca itu dibebaskan tak dikutip duit itu juga jasa jadi dalam Islam jual beli eh, eh, bayar orang jasanya lelahnya itu dibenarkan selama perbuatannya itu tidak menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal demikian wallahu a'lam